Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid <clears throat> Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian adab berkenaan dengan adab bertutur kata dan berbicara dari buku Adabut Takhattab karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada poin bahasan e, perbanyaklah ketika Anda berbicara dengan orang lain perbanyaklah mengingat Allah dan mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah. Terakhir kita bahas kisah seorang yang meninggalkan zina dan tidak jadi berzina gara-gara disampaikan kepadanya ittaqillah takutlah dan bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian uh, penulis eh, Hafizullah Ta'ala mengatakan ala tastami tidakkah anda dengarkan perkataan Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yudhakiru billah dan beliau mengingatkan orang yang beliau ajak bicara dengan Allah. Kul katakanlah dan sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Yajma'u bainana rabbuna. Sesungguhnya Rabb kami, Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita. Thumma yaftahu bainana bil haq, kemudian akan memberikan keputusan di antara kita dengan putusan yang benar. Wa huwal fattahul alim dan dia adalah zat yang al-fattah yang menetapkan hukum yang membuka hukum al-alim dan hukumnya adalah hukum yang dibangun di atas ilmu Tidakkah anda membaca firman Allah Ta'ala Allahu Rabbuna wa Rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum Ya Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian untuk kami amal kalian dan untuk kalian amal kalian la hujjata bainana wa bainakum tidak ada hujah antara kami dan kalian Allah yang akan mengumpulkan kita semua dan hanya kepadanya kita semua akan kembali kemudian tidakkah anda membaca firman Allah Ta'ala dan janganlah engkau katakan untuk sesuatu ini fa'ilun dalika ghodan bahasanya aku akan melakukan hal tersebut esok hari illa yasha Allah kecuali jika dikaitkan dengan kehendak Allah Wadhkur rabbaka nasita dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Demikian juga bacalah uh, perkataan Musa kepada Khadir alaihi wassalam. Eh, qal Musa mengatakan satajiduni insyaallah sabiran wala laka amra. Engkau akan jumpai aku insyaallah orang yang bersabar dan aku tidak akan durhaka kepadamu dalam satu pun perkara. Maka Ya, dalam berkata-kata ada menyebut nama Allah, ada insya Allah, ada kemudian eh, ketika kemudian ribut dengan seseorang atau ribut dengan satu pihak, sudah mentok, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Namun kemudian dibuka dengan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dan tutup dengan Eh, wa ilahil masir. Hanya kepadanya kita akan kembali. Maka eh, bumbu perkataan seorang muslim itu eh, adalah ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam sikon dan kesempatan. Demikian juga firman Allah ketika engkau berkata kepada Zaid ibn Harithah yang dia adalah seorang yang Allah memberikan nikmat kepadanya dan engkau pun adalah orang yang memberikan nikmat dan artinya punya banyak jasa kepadanya. Amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu, jangan bercerai. Wattaqillaha, takulah engkau kepada Allah. Kedirin dengan diingatkan kepada Allah. Tidak hanya semata-mata pertahankan istrimu. Jangan sampai bercerai Ya, namun juga ada bumbu dan ingatlah eh, dan takut bertakwalah kepada Allah. Demikian juga lihatlah firman Allah Taala. Jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya isnain dan dia cuma berdua. Ketika duanya di gua, ketika keduanya berada di gua, Ya, dalam rangka kemudian e, dalam rangka untuk bersembunyi selama e, tiga hari untuk menghilangkan jejak dari orang-orang kafir yang mengejar ityakulu sahibihi. Ingatlah ketika ketika itu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya sahabatnya yaitu Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah sedih, ya. Tidak hanya di sini. Enggak usah sedih, jangan khawatir. Ya, kalimatnya tidak titik di sini. Jangan sedih, jangan khawatir. Namun ada kalimat tambahan innallaha ma'ana. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. ini Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Dan lihatlah sabda Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengingatkan Abu Bakar ketika berada dalam e, mengingatkan Abu Bakar dengan mengatakan wahai Abu Bakar apa sangkaanmu berkenaan dengan dua orang yang Allah adalah ketiganya ini juga Nabi katakan inilah yang Nabi katakan ketika beliau berada di gua ya, bersama Abu Bakar dan lihatlah perkataan Abu Bakar kepada Umar ketika Umar datang pada Abu Bakar dan di dalam hati Umar terdapat ganjalan berkenaan dengan eh, poin-poin uh, perjanjian Hudaybiyah. Maka maka kemudian Abu Bakar pun mengingatkan Umar untuk kemudian menerima keputusan Nabi berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah dengan cara inna Rasulullah. Kamu nggak perlu bimbang, kamu nggak perlu ganjel hatimu dia itu utusan Allah walaysa ya'si rabbahu dan dia bukanlah orang yang durhaka kepada Tuhannya wa wanasiruhu dan dia Allah akan menolong rasulnya maka diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala demikian juga contoh yang lain adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang hadisul ifki berita bohong tuduhan Aisyah berzina dari Aisyah radhiallahu anha ba'da anta syahada ya, Nabi uh, Nabi mengatakan kepada Aisyah setelah membuka perkataannya dengan tasyahud, membuka perkataannya dengan ucapan syahadat amma ba'du ya Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai ke telingaku tentang dirimu kada wa kada berita demikian dan demikian. Jika engkau memang tidak bersalah, Allah akan membersihkan namamu. Namun jika wa in kunti almamti bidzanbin jika engkau melakukan dosa maka mohon ampunlah kepada Allah bertobatlah kepadanya karena seorang hamba jika dia mengakui kesalahannya kemudian bertobat kepada Allah maka Allah akan menerima taubatnya demikian juga dalam hadis tersebut kita jumpai perkataan Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan sungguh demi Allah Lakot alim tu sungguh aku tahu bahasanya kalian telah mendengar berita ini. Dan berita tersebut telah stabil dalam hati kalian. Telah terpatri dalam hati kalian. Dan kalian telah percaya dengannya. Seandainya aku katakan kepada kalian, aku tidak bersalah. Itu fitnah. Kalian tidak akan percaya. Nah jika aku mengakui eh, di hadapan kalian dengan satu perkara dan Allah tahu bahasanya aku tidak melakukannya, niscaya kalian malah akan percaya kepadaku. Wallahi ma'ajidulakum matalan. Demi Allah aku tidaklah jumpai ya, permisalan yang cocok kecuali perkataan bapaknya Yusuf yaitu ya, yang mengatakan fasabrun jamil. Kesabaran yang indah wallahul musta'an. Hanya kepada Allah minta tolong ala matasifun atas apa yang kalian katakan. Ya, maka lihat diingatkan kepada kembali kepada Allah. Ya, maka diiringi dengan diingatkan kepada Allah dan mengingatkan dengan Allah. Dan ingatlah dan eh, dan ingatlah perkataan Yusuf alaihissalam sebelum dia menafsirkan mimpi dua temannya. Dua temannya dalam penjara. Qal Yusuf mengatakan, layak ya'tikum amun tidaklah datang kepada kalian berdua makanan yang kalian diberi makanan tersebut kecuali akan aku kabarkan kepada kalian bitakwilihi ya, aku akan kabarkan kepada kalian beritanya sebelum makanan tersebut datang kepada kalian berdua. Dalikuma mim alamani Rabbi itu adalah di antara apa yang Allah ajarkan kepada aku. Maka disebutlah ya, itu adalah pengetahuan yang aku dapatkan karena pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Yakub alaihi salam yang mengatakan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku pergilah kalian, carilah Yusuf dan saudaranya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sehingga tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka tidak hanya sekedar jangan putus asa jangan putus asa dari dengan rahmat Allah sehingga uh, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir maka dihubungkan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala maka dalil-dalil tentang eh, dalil-dalil uh, dalam bab ini yaitu dalam adab ini layak di alaihi ya al-hasr tidak bisa dibatasi karena demikian banyaknya Bahasanya yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seorang Muslim ketika berbicara, maka dia isi pembicaraannya, perkataannya dengan nama Allah dan mengingatkan orang untuk ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inama nak cuma kami bawakan sejumlah beberapa contoh saja maka fajadirun maka selayaknya seorang hamba ya, untuk menyelai semua interaksinya, semua aktivitasnya dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka idealnya lisan seorang muslim demikian. Ya. Maka ketika uh, kemudian dia merasa berbahagia mendapatkan uh, satu hal yang nikmat, satu kenikmatan, maka dia katakan alhamdulillah rezeki dari Allah. Ini Nyebut Allah. Alhamdulillah ya, ketika kemudian uh, ketika kemudian hampir bercerita ketika pulang sampai sama istrinya bercerita kalau tadi hampir kecelakaan maka dikatakan alhamdulillah Allah selamatkan ya, alhamdulillah tadi Allah selamatkan hampir saja nyinggol orang dan seterusnya hampir saja serempetan alhamdulillah namun Ya, Allah selamatkan. Menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka idealnya ya, dan dianjurkan seorang muslim untuk perkataannya, ya, bahan obrolannya semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkanlah Allah, diberi rezeki oleh Allah, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian eh, wa dzakir eh, di antara adab berkenaan dengan lisan, dzakir al-mu'tadi wa khawifhu billahi. Ya, ketika kita uh, kemudian bertutur kata ketika kita berbicara dengan orang yang zalim kepada kita. Ya, maka di antara hal yang patut untuk kita ingatkan, ingatkan dia orang yang al-mu'tadi, si orang yang zalim tersebut dengan Allah. Takut-takuti dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman dari Allah. Li'allah perkataan salah satu ya, anak Adam kepada saudaranya yang ingin membunuhnya. Ya, maka ya, salah satu putra Adam yang ingin dibunuh ini mengatakan, "Lain basatta ilayya yadaka." Jika engkau julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membalas membunuhmu. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka secara tidak langsung dia takut-takuti saudaranya. Aku takut kepada Allah. Dan dia adalah pemilik jagat raya. Demikian juga perkataan Maryam alaihissalam kepada orang yang Maryam mengira kalau orang tersebut adalah laki-laki yang ingin berbuat tidak baik kepadanya. Pada itu Jibril yang datang dengan rupa laki-laki. Maka Maryam mengatakan, ini a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya." Sini aku mohon aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari gangguanmu jika engkau adalah insan yang bertakwa. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan orang yang dianggap atau dikhawatirkan melakukan kezaliman. Diingatkan dengan Allah. Wa min hadal bab dan termasuk dalam adab ini perkataan Musa alaihissalam kepada para tukang sihir. Qala lahum Musa, Musa berkata kepada para tukang sihir Fir'aun, Wailakum celaka kalian, la taftaru alallahi kadiban. Janganlah kalian membuat kebohongan tentang Allah. Maka jika kalian membuat kebohongan tentang Allah, maka Allah akan timpakan kalian dengan adab. Wakat khoba maniftara. Dan sungguh merugi orang yang membuat kebohongan. Memindalika di antara hal di antara dalil yang lain atau contoh yang lain hadis yang diatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang hasan. Demikian juga diatkan Imam Ahmad dari jalur Qabus ibn Makharik atau Makharik dari ayahnya Makharik. Dia mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, ada seorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan orang tersebut mengatakan ya'tini fayuridu mali. Wahai Nabi, apa yang harus saya lakukan ketika ada orang yang datang kepadaku mau merampas hartaku? Ya, Nabi ketika ya, ada orang yang mendatangiku, menghampiriku dan mau merampas hartaku. Apa yang semestinya aku lakukan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Zakirhu billahi." Ingatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda ketahui bahasanya itu pelakunya ini adalah seorang Muslim, maka ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia bahasanya Allah melarang. Ini adalah kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Dan ingat ya, doa orang yang zalim itu Allah kabulkan. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, jika diingatkan dia pun tidak ingat kepada Allah, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Yang jadi malu syahid ada orang yang zalim maka perintah Nabi saw Alaihi Wasallam ingatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ma Jabir bercerita kami berangkat perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu peperangan di daerah Najd. Falamma adrukatu al-qailah Ya, maka tatkala ya, dan tibalah waktu untuk tidur siang. Kailah ay waktu kailulah, waktu untuk istirahat siang. Dan kailulah adalah wasatun nahar, wasyidatul har. Adalah pertengahan siang dan puncaknya ya, terik, puncaknya panas. Wawadan Nabi ketika itu, Fiwadin, beliau berada di satu lembah, yang sangat banyak e, tumbuhan berdurinya. Wadun kathurus syajar ala dibisyakun kabirun azimun. Ini satu lembah yang di sana terdapat banyak pohon yang pohon tersebut memiliki duri yang besar-besar. Karena ketika itu adalah waktu istirahat perjalanan peperangan, tibalah waktu istirahat, Nabi kemudian singgah berteduh atau eh, kemudian berada di satu pohon wastadhalla biha dan berteduh di pohon tersebut. Dan Nabi gantungkan eh, pedangnya di pohon itu. Akhirnya kemudian banyak orang maka rombongan Nabi itu kemudian ya, pada eh, mencar-mencar sendiri-sendiri mencari berteduh di berbagai pohon yang ada. Bainama nahnu kadalik maka pada saat kami sedang demikian sedang istirahat siang tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami lalu kami pun datang. Faida ternyata tiba-tiba di situ pada saat kami datang terdapat orang Arab Badui yang duduk di hadapan Nabi. Fakal kemudian Nabi bercerita, "Inna hada atani wa ana naim." Orang ini orang Arab Badui ini datang menemuiku, datang ke tempat ini saat aku tidur. Fakhtarata sayfi kemudian dia ikhtarata kemudian dia menghunus pedangku. Melepasnya dari e, dari sarungnya. Maka ketika dia menghunus pedangku aku terbangun dan dia berdiri tepat di dekat kepalaku. Dalam keadaan menghunus pedangku, Sultan mencatatkan kaki sultan ay biduni ghamdin tanpa sarung ay mujarradan an ghamdihi sudah terlepas dari sarungnya maka ketika aku bangun dan dia berdiri membawa pedang terhunus dan itu pedangku sendiri yang dia ambil maka orang Arab Badu ini mengatakan siapa wahai Muhammad siapa yang menghalangimu dari gangguanku hmm. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah. Maka begitu Nabi menyebut nama Allah, fasyamahu. Catatan kaki, syama Seifa artinya memasukkannya ke dalam sarungnya. Ya, maka dia masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya dan dia duduk. Fawahada. Dan orang tersebut adalah orang ini. Walam yu'aqibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum orang tersebut yang membuat Nabi kaget terbangun ya, saat istirahat siang plus nakut-nakuti Nabi dengan pedang maka beliau adalah seorang yang pemaaf ya, dengan orang yang zalim berkenaan dengan hak-hak beliau namun uh, Ya, namun setelah beliau wafat, maka jika ada orang yang menodai nama baik beliau, maka kita tidak tahu apakah beliau memaafkannya atau tidak. Ya, oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan ya, bahasanya ya, orang yang menghina Nabi, orang yang melecehkan Nabi, aturannya dalam Islam, ya, maka dia, dia dihukum mati. Ya, aturannya adalah dia adalah dihukum mati. Alasannya kenapa itu tunggal? Putusannya demikian karena kita tidak tahu Nabi maafkannya ataukah tidak. Ya, maka meskipun orang tersebut telah bertobat kepada Allah, maka hak Allah selesai namun hak Nabi belum selesai. Ya. <clears throat> Dan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, maka Nabi punya ketika ada orang yang zalim kepada beliau, orang yang uh, uh, merusak kehormatan beliau, maka Nabi bisa memaafkannya dan Nabi atau tidak memaafkannya. Maka yang jadi sisi pendalilan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang tersebut dengan Allah, maksudnya Allah yang akan melindungi saya. Dan dengan ucapan Allah yang demikian berkesan, dari seorang yang betul-betul menghayati nama tersebut maka menyebabkan eh, hilangnya niat-niat jahat dari diri orang tersebut. Akhirnya dia pun masukkan mengembalikan pedangnya Nabi ke sarungnya. Ya, maka di, eh, di antara pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan disyariatkannya melakukan usaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat perang bawa pedang, tidak tangan kosong. Maka ini menunjukkan uh, bahasanya melakukan usaha bukanlah satu hal yang menudai tawakal. Nabi adalah manusia yang paling sempurna tawakalnya. Namun ya, ketika beliau mau perang maka beliau pun bawa senjata. Uh, di antara hal yang lainnya atau contoh yang lain dan dalil yang lain diat oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Mas'ud Al-Badri. Dan Abu Mas'ud uh, maka ada Abu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin, Abu Mas'ud itu Ansar. Dan perlu diketahui bahasanya Abu Mas'ud Al-Badri ini beliau punya sebutan Al-Badri dan beliau bukan sahabat yang ikut perang Badar. Dan khusus untuk Abu Mas'ud Al-Badri di sini maknanya adalah karena rumahnya dekat Badar. Ya. Kalau kemudian sahabat-sahabat yang lain ketika disebut Al-Badri artinya dia ikut perang Badar. Dan kalau Abu Mas'ud Al-Ansari, Al-Badri Al-Ansari itu disebut Al-Badri karena rumahnya. Ya, karena rumahnya bukan karena ikut perangnya. Radallahu anhu beliau mengatakan satu ketika aku e, mencambui budakku dengan jambu. Maka aku mendengar suara dari belakangku. Aklim ya Abu Mas'ud. Ketailah wa ya Abu Mas'ud. Maka aku tidak faham suara tersebut minal ghotab karena aku sedang emosi. Sedang marah besar dengan budak ini falamma uh, qal falamma dana minni maka tatkala suara tersebut semakin dekat denganku idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata yang mengucapkan kalimat tadi a'lim ya Abu Mas'ud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yaqul ternyata Nabi mengatakan a'lim Abu Mas'ud a'lim Abu Mas'ud ketailah wahai Abu Mas'ud ketailah wahai Abu Mas'ud Qal fa'alqaitu asauta min yadi. Maka aku kemudian uh, e, meletakkan jambu dari tanganku. Dan Nabi melengkapi perkataannya, "Alim Aba Mas'ud, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadal ghulam." Katalah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk bertindak kepadamu ya, dibandingkan tindakanmu kepada budak ini. Ya, Abu Mas'ud jangan kau sok-sokan dengan budakmu. Kemudian berlaku kejam dan kurang ajar dengan budakmu. Ingat Allah Hadrat yang maha kuasa dan Allah lebih kuasa ya, untuk ya, menimpakan musibah dan bencana kepadamu lebih daripada kuasamu terhadap atas budak ini. Maka mendengar teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, aku katakan la adribu mamlukan ba'dahu abada. Aku tidak akan ya, menghukum dan memukuli budak sejak saat itu abadan selamanya. Maka Nabi ingatkan orang yang zalim ini. Ya, maka Nabi nilai ini adalah tindakan zalim, memberikan hukuman berlebihan. Ya, mencabuk boleh jadi sekeras-kerasnya karena jengkel ini bukan kemudian bukan hukuman yang mendidik, namun membinasakan. Maka ini orang yang zalim. Apa yang Nabi lakukan? Diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul itu hartamu. Budak itu harta pemilik budak. Ya, namun ingat bahasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Dia lebih kuasa atasmu dibandingkan engkau terhadap budakmu sendiri. Wa fi muslimin dalam satu riwayatnya Muslim ya, Abu Mas'ud mengatakan saya memukuli budak milikku maka aku mendengar dari belakang satu suara Alim Abu Mas'ud kata lawai Abu Mas'ud Allah lebih kuasa atasmu dibandingkan engkau terhadap budak tersebut aku menoleh tiba-tiba ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku katakan wahai Rasulullah dia aku merdekakan ikhlas karena wajah Allah maka Nabi kemudian mengatakan, seandainya engkau tidak lakukan hal tersebut. Yaitu, engkau tidak mau memerdekakan budak itu. Lala fahatka naru, ay au lama lamasatka naru. Niscaya neraka itu akan menyentuhmu. Neraka itu akan membakarmu. Maka dalam aturan Islam terdapat kaidah berkenaan dengan budak dan sikap pada budak, bahasanya kafarah orang yang zalim kepada budak adalah memerdekakannya. Ketika ada seorang uh, pemilik dua uh, pemilik budak itu zalim dengan budaknya, budaknya salah namun dihukum dengan berlebihan atau budaknya tidak salah kemudian ditempeleng, maka kafarahnya adalah budak tersebut dimerdekakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, seandainya tidak engkau merdekakan, setelah engkau zalimi habis habis, maka nerakalah tempatmu. Kemudian dalam riwayat versi yang ketiga yang ada dalam saya Muslim juga dari Abu Mas'ud, dia e, memukuli budaknya ya. Kemudian budaknya mengatakan, maka budak yang dipukuli mengatakan, "A'udzubillah, aku berlindung pada Allah." Faja'ala yatribum, namun Abu Mas'ud tetap memukulinya. Akhirnya kemudian dia mengatakan A'udhu bi Rasulillah. Maka ketika mendengar hal tersebut Abu Mas'ud kemudian membiarkan budaknya tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, lallahu sungguh Allah aqdaru alika minka alih. Sungguh Allah itu lebih kuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budakmu. Kal kemudian beliau mengatakan, lalu aku merdekakan orang itu atau budak tersebut. Kemudian uh, kemudian mengingatkan dengan nama Allah atau dengan kekuasaan Allah bukan hanya kepada ditujukan kepada orang yang zalim, demikian juga ditujukan kepada manakala terjadi pertengkaran antara dua orang muslim. Wakadhalika maka demikian juga zakir al-khusuma. Ingatkanlah lawan debat, lawan sengketa dengan Allah adabnya dan ingatkan dia untuk bertobat kepadanya. Ya, di antaranya terdapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di antara adab masalah mengingatkan ini terdapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk mengingatkan orang yang berseteru. Dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Ummu Salamah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum tahtasimuna ilayya, sungguh kalian berperkara di hadapanku. Karena Nabi itu ya hakim, beliau adalah kepala negara dan yang lain. Maka di sini dalam kapasitas beliau sebagai seorang hakim. Sesungguhnya kalian berperkara kepada aku. Kalian ada sengketa, kemudian kalian berperkara di hadapanku. Wala Allah ba'dakum ayakuna alhana bihujatihi min ba'din. Boleh jadi sebagian kalian pandai menyampaikan alasan, lebih pandai menyampaikan alasan dibandingkan yang lain. Alhana di catatan kaki artinya a'lam lebih menguasai hujah wa ablak dan lebih berkesan dalam berbicara. Akhirnya karena dia pandai menata kata padahal dia sebenarnya ada di pihak yang salah fa'aqdilahu. Namun karena dia pandai merangkai kata akhirnya aku putuskan itu dialah pemenangnya. Karena aku putuskan ala nahwi mimma asma'u minhu sebagaimana yang aku dengar dari dirinya. Faman kotak lahu min akhihi, maka siapa yang kuberikan kepadanya sesuatu yang sebenarnya itu adalah hak saudaranya, meskipun sedikit, maka janganlah dia mengambilnya. Karena hanyalah aku potongkan untuk dia dengan putusan pengadilan tersebut satu potong dari api neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya putusan pengadilan itu tidak mengubah hakikat senyatanya. Tidak mengubah realita senyatanya. Maka ini dua orang tengkar ribut masalah tanah. Ya, klaim-klaimnya, perang klaim. Ya, maka salah satu ada yang bohong. Karena dia pandai menata kata, maka kemudian pengadilan memenangkan dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putusan pengadilan tidak mengubah hukum senyatanya. Maka Nabi katakan, meskipun aku putuskan dia yang menang, jangan ambil. Kalau dia sayang dengan dirinya, sayang dengan akhiratnya, jangan ambil, jangan coba-coba untuk dia ambil. Karena itu hakikatnya adalah satu potong api neraka yang aku suguhkan kepadanya. Maka putusan pengadilan tidak mengubah realita senyatanya. Yeah. Maka siapa yang salah tetap salah. Maka di sini tentu kemudian ada hukum dunia dan ada hukum akhirat. Ya, putusan pengadilan ya, mengikat hukum dunia saja. Non dia tidak mengubah hukum akhirat. Kalau hukum akhirat dan hukum akhirat itu berdasarkan kenyataan dan bukan berdasarkan kemampu, kepandaian dalam e, merangkai kata. Ya, maka berdasarkan realita. Maka kalau realitanya dia adalah orang yang zalim, maka dia orang yang zalim. Di akhirat dia kemudian berat untuk mendapatkan hukuman semestinya. Meskipun di pengadilan ternyata dia menang karena pintar ngomong, pintar berargumen. Maka putusan pengadilan tidak mengubah hukum senyatanya atau putusan pengadilan tidaklah mengubah hukum agama, putusan pengadilan itu tidak mengubah hukum akhirat. Hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sampaikan di sini, aku memberikan putusan sebagaimana yang aku dengar. Ya, maka demikianlah kewajiban seorang hakim memberikan putusan sebagaimana data yang dia ketahui dan demikianlah uh, eh, kaidah dalam uh, eh, kaidah dalam uh, di dunia ini bahasanya hukum itu berdasarkan lahiriah lahiriah adalah berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar tidak dengan menebak-nebak isi hati dan menerka-nerka niat orang Kemudian hadis ini dalil bahasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu ketika ada orang yang berperkara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi putuskan berdasarkan apa yang beliau ketahui dan beliau dengar dari data-data yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal yang gaib. Seandainya Nabi tahu hal yang gaib, maka ya yang tepat adalah diputuskan berdasarkan hal yang gaib yang Nabi ketahui ini yang salah, itu yang benar, itu yang salah, itu yang benar. Seharusnya demikian. Ternyata tidak, karena Nabi memang tidak mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Semata-mata e, beliau tahu hal yang gaib manakala Allah beritahukan. Dari yang lain dihatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Sesungguhnya Hilal ibn Umayyah e, menuduh istrinya berzina. Lalu dia datang dan memberikan persaksian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sesungguhnya Inna Allah ya'lamu inna ahadakuma kadibun. Sungguh Allah tahu salah satu kalian itu bohong. Fahal minkuma taibun. Adakah yang mau bertobat di antara kalian berdua? Makanya diingatkan untuk bertobat. Namun ternyata istrinya tetap berdiri dan memberikan persaksian kalau suaminya bohong dengan tuduhannya kepada istrinya kalau dia berzina. Maka inilah yang disebut dengan li'an atau mula'anah. Ketika seorang suami memergoi istrinya berzina, namun dia tidak punya ya, empat orang saksi. Ya, dia tidak punya empat orang saksi laki-laki. Ya, maka ya, maka akan secara agama nanti ada satu proses yang namanya li'an. Ya, maka suami itu bersumpah sebanyak empat kali ya, sebanyak empat kali bahwasanya ya, istrinya itu berzina. Dan di kelima kalinya dia katakan laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia bohong. Nah, sebelum kemudian habis itu kemudian giliran istri. Sebelum si istri itu bersumpah maka disyariatkan agar hakim berbuat sebagaimana yang Nabi lakukan. Itu bukan nasihat. Ingat, udah diingatkan. Eh, hukuman di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Setelah salah satu kalian mesti ada yang bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Nah, maka siapakah yang mau bertobat? Ingat, siksaan akhirat lebih berat daripada hukuman di dunia. Namun si istri kemudian jika ternyata istri ngotot, ya maka kemudian dia berdiri dan bersumpah sebanyak empat kali bahasanya suaminya bohong.